واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبعد Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dimudahkan untuk bisa berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini di Masjid Pogung Raya dalam keadaan sehat dalam keadaan masih bisa merasakan berbagai macam nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita meskipun suasana dan cuaca tengah musim hujan tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih sempatkan kita untuk bisa mendatangi majelis yang insyaallah penuh dengan keberkahan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. sinilah di majelis ilmu di mana Orang-orang yang duduk di dalamnya akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah وحفتهم الملائكة malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah mereka membaca Al-Qur'an dan saling mempelajarinya di antara mereka melainkan akan turun kepada mereka ketenangan dan kasih sayang Allah akan menyelimuti mereka Para malaikat akan menaungi mereka dan Allah Subhanahu wa taala pun akan menyebut-nyebut nama mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Maka kita bersyukur karena pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sini saling mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa bertemu dengan kawan-kawan yang nantinya akan membuat kita jadi makin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, tatkala dia futur, tatkala dia tidak semangat, maka dia berusaha untuk menjumpai dan menemui gurunya tercinta Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Setelah melihat Ibnu Taimiyah, jadi meningkat lagi semangat imannya. Maka sudah selayaknya lah eh, ketika di majelis ilmu ini tidak ada salahnya untuk saling kenal mengenal ya harus saling tahu jika lihat ada orang yang baru pertama datang ataupun belum pernah terlihat sebelumnya di kajian jangan pernah sungkan untuk menyapa untuk bertegur sapa untuk memberikan salam dan juga berkenalan dengannya karena bisa jadi dengan berkenalan lebih jauh kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang banyak daripadanya. Dan bisa jadi pula teman yang baru kita kenal tersebut adalah orang yang nanti akan bisa mengajak kita pergi ke surga, ya. Taib. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Eh, hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang cukup menarik di mana tema yang diangkat ialah seputar mengukir permata merangkai mutiara. Ya. Tema kali ini adalah seputar tentang pendidikan anak yang mana anak merupakan di antara perhiasan berharga ya bagi orang-orang yang beruntung memilikinya. Dan insyaallah hari ini kita akan membaca kalimat per kalimat apa-apa yang sudah dituliskan oleh penulis di sini di bulletin Zuhairah ya. Insyaallah taala di mana ini adalah edisi yang pertama di tahun 2019 ya. Bagi antuna yang ingin memiliki bulletinnya nanti bisa diminta kepada pengurus divisi Zuhairah dan jika ingin PDF-nya juga disediakan oleh panitia insyaallah taala dan akhwati eh, bedah buletin Zuhairo seperti ini insya Allah akan kita rutinkan membahas tema-tema yang menarik dalam rangka eh, semakin mengenalkan dan membumikan buletin Zuhairo ke depannya. Dan mari kita akan simak sama-sama dan kita akan baca eh, hikmah-hikmah dan juga pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita baca dari buletin yang ditulis oleh Ustazah Rina Utami Ardi Putri. Penulis Hafidhahullah mengatakan anak-anak itu mengingat apa saja yang engkau katakan kepadanya dan tidak akan melupakannya karena hatinya seperti permata yang bening maka ukirlah apa saja kebaikan yang engkau inginkan maka dia akan datang dengan hal itu dari ingatannya secara sempurna. Penulis Hafizahullah Ta'ala membuka tulisannya dengan mengutip pernyataan dan penuturan dari Imam Ash-Syafi'i rahimahullahu ta'ala Ulama yang karismatik Dia adalah Ansar Sunnah, Nasir Sunnah Dia adalah penolongnya Sunnah Karena Imam Asy-Syafi'i rahimahu taala rahimahullahu taala adalah ulama yang mengkompromikan antara orang-orang yang dominan dengan fikiran-fikiran atau biasa berdalil dengan kias dan juga orang-orang yang dominan berdalil dengan hadis. Ya. Maka ketika berselisih di antara dua kubu tersebut seringkali terjadi friksi-friksi maka Imam Syafi'i rahimahullahu taala menjadi konektor dan fasilitatornya ya dia belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah dan dia juga berguru kepada Imam Malik rahimahullah Imam Malik kita tahu dia adalah ulama hadis yang tinggal di Madinah sedangkan muridnya Abu Hanifah kita tahu adalah yang dominan berdalil, beristidlal dengan fikiran atau kias-kias ya. Dan Imam Syafi'i menjadi penjembatan di antara mereka berdua dan Imam Syafi'i lah yang kemudian melahirkan sebuah ilmu yang dinamai dengan usul fikih. Kemudian penulis Hafizahallahu taala membuka mukaddimah tulisannya dengan satu paragraf yang singkat. Beliau katakan, Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Perkataan ini eh, sebenarnya merupakan perkataan yang fenomenal dan sangat familiar di telinga kita semua dan yang tidak banyak orang tahu bahwa perkataan ini adalah perkataan dari salah seorang ulama tabi'in yang bernama Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu sedangkan sebaliknya belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air Ini bukan berarti melemahkan semangat orang-orang yang sudah tua yang masih kepingin belajar, bukan menggembosi, hanya saja memang memberikan sebuah motivasi bagi orang-orang yang masih muda, bagi anak-anak yang masih belia kesempatan emas dan produktif bagi mereka-mereka yang mau mengingat, menghafal dan belajar di masa muda dan masa belianya. Karena disitulah pikiran masih cemerlang, ingatan masih kuat dan lain hal sebagainya. Sedangkan orang yang sudah sepuh, orang yang sudah lanjut usia, ingatannya tidaklah secemerlang orang-orang yang masih muda dan masih belia. Sehingga dikatakan seperti mengukir di atas di atas air. Kita katakan mengukir di atas air itu bukanlah sebuah hal yang mustahil. Bisa kita mengukir di atas air. Bagaimana caranya? Airnya dibuat beku terlebih dahulu, barulah setelah dia menjadi es batu baru bisa diukir. Artinya perlu proses yang panjang, perlu usaha yang lebih untuk bisa menulis di atas air. Berbeda halnya dengan Orang-orang yang belajar di kala muda dan belia, dia seperti mengukir di atas di atas batu. Penulis melanjutkan, bisa kita bayangkan betapa sulitnya mengukir di atas batu. Ya, apalagi jika batu yang akan kita ukir adalah batu permata yang berkilauan. Maka kita akan berhati-hati agar tidak salah mengukir dan membuat batu itu rusak. Maka kita harus menyiapkan konsepnya harus dengan pahat yang khusus, harus dengan kerja keras dan ketekunan sehingga didapatkan ukiran yang indah dan mahal harganya yang tidak mudah lekang karena hujan dan terik mentari. Akhirnya didapat ukiran yang akan menambah bening kilauan permata itu. Penulis mengibaratkan bahwa mendidik anak itu seperti mengukir di atas batu di mana perlu ketekunan, perlu keuletan, perlu konsep yang matang, ya. perlu teknik-teknik memahat yang khusus. Begitulah pula kita sebagai orang tua dalam mendidik anak. Begitulah pula kita sebagai pengajar mentarbiah anak-anak didik kita. Jika kita salah dalam memahat, tidak tahu konsepnya, tidak tahu tekniknya, tidak tahu ilmunya, maka dikhawatirkan batu tersebut justru tidak beraturan dan tidak memberikan nilai-nilai keindahan. Maka penting untuk belajar, penting untuk mengetahui apa-apa saja rambu-rambu agar kita bisa mengukir batu yang indah yang itu merupakan anak-anak kita yang nantinya akan menjadi penyejuk mata dan kilauan permata di hati-hati kita. Dan insya Allah penulis nantinya akan menjelaskan tips-tips apa saja agar bisa mendapatkan ukiran yang indah dari anak-anak kita. Kemudian penulis Hafizahullah Ta'ala membuka topik baru dengan menuliskan anak adalah nikmat dan ujian. Anak adalah salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya. nya kita tahu akhwat sekalian bahwa anak itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Anak merupakan rezeki. Apa dalilnya kalau anak adalah rezeki? Dalilnya adalah doa yang diucapkan oleh pengantin ya, oleh laki-laki sebelum dia berkumpul dengan istrinya. Allahumma jannibni wa jannibni ma rozaktana. Ya, doa ini Intinya adalah di mana seseorang tersebut memohon perlindungan dari Allah eh, kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan, ya. Terhadap ma tanah apa-apa yang telah direzekikan kepada kami. Dari sini ulama mengambil kesimpulan bahwa anak itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan anugerah, ia merupakan pemberian. Sekaligus akhwat sekalian, dikatakan bahwa anak itu merupakan perhiasan kehidupan kita. Dan penulis di sini menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal ya, adalah lebih baik pahalanya di sisi Robmu serta lebih baik menjadikan harapan. Dari surat Al-Kahfi ayat yang ke-46 ini kita mengambil pelajaran bahwa anak itu merupakan di antara bentuk perhiasan dunia ya yang mana seseorang itu memakai perhiasan tujuannya untuk apa? Untuk menimbulkan kegembiraan, membangkitkan rasa kebanggaan, ya. Eh, itulah tujuan adanya perhiasan. Dan anak itu merupakan diantara bentuk perhiasan dunia. Ya. Bahkan dengan banyaknya anak kita jadi bisa berbangga. Ya oleh karenanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwaju al-waluda al-waduda fa ini mukathirun bikum." Nikahilah wanita yang banyak anak atau subur ya. Serta dia juga punya sifat yang penyayang, al-wadud. Fa ini mukathirun bikum karena aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian. Maka akhwati fillah rahimani wa Allah anak itu bisa jadi perhiasan yang akan membahagiakan kita, yang akan memberikan kegembiraan di hati-hati kita. Namun di sisi yang lain, anak itu bisa juga menjadi ujian dan cobaan buat kita. Ya. Bisa jadi justru dia justru malah menjadi musuh bahkan juga menjadi fitnah buat kita. Ketika anak menjadi ujian, menjadi cobaan, menjadi musuh, ya. Ini adalah anak-anak yang menjerumuskan orang tuanya di mana orang tua tersebut jadi bermudah-mudahan melakukan amal-amal keburukan. Ya. Karena anak si ayah jadi tidak mau berangkat ke masjid karena anak, si ibu tidak sempat baca Quran karena anak, si ibu tidak bisa fokus untuk mencatat ilmu dan menghafal ya. Anak yang seperti ini yang menjauhkan orang tuanya dari Allah Subhanahu wa taala inilah yang menjadi cobaan, yang menjadi ujian, yang menjadi musuh ataupun bisa menjadi fitnah bagi orang tuanya. Sebaliknya, anak-anak yang menjadi perhiasan, anak-anak itulah yang akan memberikan kebahagiaan, memberikan kegembiraan, menjadi penyejuk pandangan bagi orang tuanya. Melihat anak tersebut, orang tuanya jadi makin semangat beramal, ya, karena dia lihat anaknya ini merupakan sebuah batu yang harus diukir indah, maka dia kemudian mencontohkan amal-amal ketaatan dia perbanyak sholat sunnahnya ya sebagaimana Said bin Musayyib ketika dilihat oleh anaknya dia senantiasa memperbanyak sholat sunnahnya ketika dengan anak tersebut dia jadi semangat belajar ilmu agama ya karena dia tahu e, dia akan mengajarkan ilmu-ilmu kepada anaknya ketika melihat anaknya dia jadi semangat kembali ya karena dia tahu anak ini harus dididik menjadi anak yang soleh karena anak inilah yang akan mengalirkan pahala jariah bagi dirinya sebagaimana hadis yang diuraikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda idza matal insanu in qata'a 'amaluhu illa min thalathah jika manusia meninggal maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal sodakotun jariyatun atau ilmun yantafi'u bih awaladun waladun salih yad'ulah ilmu yang bermanfaat ya, sedekah jariah ilmu yang bermanfaat dan anak solih yang mendoakannya ataupun dia juga jadi menyadari bahwa anaknya yang tercinta itu nantinya akan bisa mendatangkan derajat yang tinggi buat dirinya disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga. rojula rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang dia diangkat derajatnya di surga. Maka kemudian orang yang tiba-tiba derajatnya diangkat ini berkata dan bertanya, "Anna lihada dari mana balasan ini?" Dikatakan kepada dirinya, "Bi istighfari waladika laka." Dari sebab istighfarnya anakmu terhadap dirimu. Subhanallah. Ternyata doa ampunan dari anak bisa meningkatkan dan mendatangkan derajat yang tinggi bagi seseorang nanti di surga. Maka dengan mengacu pada riwayat-riwayat tadi, anak-anak yang seperti itulah, anak-anak yang soleh, anak-anak yang mendoakan istighfar buat orang tuanya, anak-anak yang seperti inilah yang menjadi penyejuk pandangan, menjadi penyejuk hati, yang dia menjadi perhiasan dunia yang terbaik buat kita semua. Ya. Kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah penulis menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat At-Taghabun ya. Di Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-15 di mana penulis ingin memberikan komparasi perbandingan kepada pembaca bahwa anak itu tidak hanya bisa menjadi perhiasan dunia akan tetapi juga bisa menjadi cobaan buat orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim." Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Penulis melanjutkan, di samping sebuah nikmat, anak merupakan ujian bagi kedua orang tuanya. Anak bisa menjadi sebab orang tuanya berbuat zolim karena memenuhi keinginan anak. Bisa juga karena bangga dengan anaknya seseorang menjadi sombong dan angkuh. Oleh karena itu hendaklah kita ketahui bahwa anak kita adalah amanah yang harus dijaga dan anak hanyalah titipan yang kelak akan kembali jua kepada pemiliknya. Menarik untuk dicermati akhwati fillah di mana penulis di sini mengatakan bahwa anak itu merupakan amanah dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman." Perhatikan kata Ibnu Mas'ud, jika kalian sudah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mengawali ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman maka pasanglah telinga kalian baik-baik. Kenapa? Karena pasti setelahnya hanya ada dua kemungkinan yang akan datang. Setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu pasti ada perintah yang kalian disuruh untuk mengerjakan atau bisa jadi juga berupa larangan yang kalian disuruh untuk meninggalkan. Allah berfirman di Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-28, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanah yang dipercayakan kepadamu padahal kamu mengetahui. wa antum ta'lamun. Maka ketika anak dikatakan sebagai amanah, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk tidak mengkhianati amanah-amanah kita. Yang anak itu merupakan amanah, maka kita tidak boleh menzolimi dan juga meniadakan hak-haknya. Kita harus menjaganya dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. agar kita menjaga amanah yaitu anak-anak kita, mendidiknya, melindunginya dari dari api neraka. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari dari api neraka. Begitulah cara kita menjaga amanah buah hati kita, menjaga mereka semua dari panasnya siksaan api neraka. Kemudian penulis melanjutkan, anak yang solih merupakan simpanan berharga. Benar ya. Anak yang soleh merupakan simpanan yang berharga karena dia akan mendatangkan derajat yang tinggi buat kita di surga dan juga dia akan mengalirkan pahala yang banyak yang berlimpah kepada kita semua. Dalil tentang ini sudah kita bahas tadi di hadis riwayat Muslim nomor 1637 kita sebutkan bahwa jika orang meninggal dunia akan terputuslah amal-amalnya kecuali tiga sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan juga doa anak soleh. Ya. Dan yang penulis tekankan pada pembahasan topik di paragraf-paragraf berikutnya ini, penulis ingin memberikan gambaran bahwa anak yang soleh itu adalah hasil usaha keras orang tuanya dalam memelihara dan mendidiknya tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penulis menyebutkan di paragraf yang terakhir Islam memerintahkan orang tua agar memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak-anak mereka agar kelak anak-anak tersebut menjadi anak yang solih sehingga menjadi sebab mengalirnya pahala kepada orang tua meski telah meninggal dunia karena hal itu termasuk sesuatu yang diusahakannya sewaktu hidup di dunia. Oleh karenanya penulis di awal topik ini menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Najm ayat 39 bahwasanya manusia tidak akan memperoleh kecuali apa-apa yang telah diusahakannya. Sebagaimana kaidah fikih yang kita kenal, al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan dengan amal. Ada juga ungkapan kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu ingin merasakan sesuatu, maka sudah selayaknya kamu melakukan sesuatu tersebut. Ya. Maka penulis di sini menerangkan kepada kita bahwa anak yang soleh itu tidak lepas dari perannya orang tua. Sebagaimana orang tua mengusahakan, maka itulah hasil yang akan didapatkan. Dan penulis berdalil dengan surat An-Najm ayat yang ke-39 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa an laisa lil insan illa ma sa'a." Ya. Bahwasanya manusia tidak akan memperoleh kecuali apa-apa yang telah diusahakannya. Maka penting sekali menjadi orang tua untuk mengusahakan yang terbaik agar anaknya menjadi anak yang soleh yang bisa mendatangkan derajat tinggi buat dirinya yang menjadi penyejuk pandangan dan matanya yang nantinya bisa mengalirkan pahala yang banyak buat dirinya. Lalu kemudian penulis Hafizahullah taala menerangkan bagaimana caranya supaya anak itu jadi perhiasan yang baik buat kita, supaya anak itu menjadi penyejuk pandangan kita, supaya anak itu bisa menjadi penolong kita. Maka penulis sebutkan beberapa bekal yang harus dipersiapkan agar bisa melahirkan anak-anak yang nantinya menjadi simpanan perbendaharaan. Yang pertama, bekal yang pertama kata penulis adalah ilmu. Ya. Sebagaimana ada ungkapan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ini adalah perkataannya Imam Bukhari rahimahullahu taala, ya dia menuliskan sebuah bab dengan kalimat ini al ilmu qabla qaul wal amal dan beliau rahimahullah tidak sembarang dalam bertutur kata karena ungkapan yang beliau sampaikan di sini merupakan penjelasan ataupun intisari dari firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Muhammad ayat yang 19 ya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin. Maka dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam, maka ketahuilah, maka ilmuilah. Maka ilmu di sini diawali ya, diawalkan. Ini menjadi ungkapan beliau, al-ilmu qabla, qabla qaul wal amal. Qaulnya yang mana? annahu la ilaha illallah. Ini mengisyaratkan tentang kaul. Adapun yang amal terisyaratkan dari mana? Dari kata wastagfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka dari ayat 19 surat Muhammad di sini Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Dan pendidikan anak merupakan sebuah amanah yang sangat besar. Inilah peran utama para muslimah dalam dakwah ya. Karena seorang ibu adalah madrasatul ula, dia merupakan sekolah pertama buat anak-anaknya. Dan ini adalah peran yang sangat fundamental. Makanya sebagian ada yang bilang jika ingin merubah dan memperburuk suatu masyarakat, maka rusaklah wanitanya. Maka coba racuni wanitanya dengan pemikiran-pemikiran, dengan gaya hidup yang berlebihan dan sebagainya. Karena jika wanita sudah rusak dalam sebuah peradaban, maka akan bisa dipastikan generasi-generasi yang lahir dari rahimnya juga akan menjadi rusak. Karena seorang wanita adalah madrasah pertama bagi anaknya. Karenanya penulis melanjutkan tidak mungkin akan dihasilkan generasi Rabbani yang cemerlang jika para pendidiknya tidak berbekal dengan ilmu yang cukup. Agar langkah ini tak gontai maka harus berjalan di atas pijakan yang kokoh. Inilah yang kita namakan dengan ilmu atau basirah. Ya. Ilmu yang dimaksud di sini meliputi ilmu apapun, baik itu ilmu agama ataupun ilmu dunia, terlebih ilmu tentang mendidik anak itu sendiri Betapa banyak waktu yang telah kita khususkan untuk belajar di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus, maka hendaklah kita memberikan porsi yang cukup untuk ilmu yang kita perlukan sepanjang waktu kita bersama buah hati yang akan menjadi penyejuk hati dan penghias kedua mata ini. Ilmu yang pertama dan paling utama untuk dipelajari adalah ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man al Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Uthaimin dalam kitabnya, beliau menjelaskan bahwa tarbiyah pendidikan kepada anak yang dimaksud adalah menanamkan nilai-nilai agama dan akhlak dalam diri anak sehingga agama dan akhlak itu menjadi sesuatu yang mendominasi dalam diri mereka. Ala kulli hal, Penulis di sini menerangkan kepada kita bahwa ilmu adalah bekal yang pertama sebelum kita mendidik anak dan ilmu itu berangsur-angsur dan perlahan-lahan dipelajari ya. Bukan berarti karena belum ada ilmunya jadi tidak nikah-nikah, jadi tidak punya anak ya. Karena belajar ilmu dulu sampai mumtah, sampai khatam, kutubus sita hafal, baru punya anak lama nanti ya. Nah, artinya bisa dalam proses yang ber angsur-angsur dan secara perlahan-lahan. Dan e, ketika kita punya anak ya ini ada kesempatan buat kita menjadi pengajar yang baik buat dirinya, menjadi pengajar yang mengalokasikan investasi pahala kita dari dirinya kan gitu ya. Kita bisa mengajarkan Al-Qur'an ya, anak kita hafal Al-Fatihah dari kita, maka ini adalah pahala yang besar buat kita. Jangan mau jangan sampai kalah dengan guru TPA-nya anak-anak kita. Ya. Jangan sampai anak kita justru mengalirkan pahala jariahnya itu alokasi besar dan porsi banyaknya itu kepada orang lain bukan kepada orang tuanya. Maka kita harus mengambil peluang yang besar ini. Ya. Mengajarkan Al-Fatihah ke anak, mengajarkan huruf hijayah kepada anak, ini adalah keutamaan yang besar. Maka penulis tadi tiba-tiba saja mengutipkan hadis khairukum man Al Quran wa 'allamah ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya ya. Mungkin maksudnya di sini adalah mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anaknya ya. Jika sekilas kita membaca seperti dalil yang e, terlalu dipaksakan dengan konteks kalimatnya namun jika disyarah dijelaskan ada sebuah keterkaitan ya itu bekal yang pertama yaitu bekal ilmu ya bekal ilmu untuk bisa mengukir indah anak-anak kita menjadi aset berharga buat kita ya. kemudian bekal yang kedua adalah dengan keteladanan ya. penulis hafizahullah taala mengatakan Allah taala berfirman yang artinya wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengatakan apa-apa yang tidak engkau lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallah ya. Janganlah kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian lakukan sungguh amat besar kebencian Allah terhadap orang-orang yang berkata tapi dia tidak mengerjakannya. Perkara ini sangatlah penting dalam pendidikan anak, baik itu dalam penanaman tauhid, adab dan akhlak. Anak itu seperti cermin yang akan menampakkan apa saja yang terpantul dengan apa adanya. Ketika kita memberikan suatu pelajaran pada anak dan dia memperhatikan serta menyimpannya dalam memori, maka pada suatu saat nanti jika kita melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang pernah kita katakan, maka sang anak pasti akan langsung memprotes apa yang kita lakukan. Kesolihan ayah dan bunda akan sangat mempengaruhi pertumbuhan buah hati kita. Ia akan merekam setiap apa yang tertangkap oleh matanya, kemudian menyimpannya di memori terdalam dan akan memperlihatkan kepada kita ketika ia mampu untuk memperagakannya. Ya. Maka akhwati fillah rahimani rahimakunallah, kita mengambil pelajaran tentang keteladanan di sini, betapa banyak kita jumpai ada orang tua-orang tua yang melarang anaknya berdusta, akan tetapi kalau ada tamu berkunjung ke rumahnya, dia katakan kepada anaknya, "Nak, kalau ada tamu mencari ibu, bilang saja ibu sedang tidak ada." Kita sering menjumpai betapa banyak ada orang tua yang mengajarkan kepada anaknya untuk e, menjaga suaranya, tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh berkata-kata yang keras, ya berkata-kata yang memekikkan telinga. Kita sering jumpai orang tua orang tua yang seperti itu. Bahkan dia berdalil waghdud min sautik inna angkaral aswati la sautul hamir dan lunakkanlah suaramu sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ibunya memerintahkan kepada anak supaya tidak bersuara yang keras, tidak teriak-teriak. Namun di suatu momentum di suatu saat ibunya justru yang malah marah-marah, emosi, berteriak-teriak memarahi anaknya. Padahal ibunya yang tadinya memerintahkan supaya anak tidak boleh berteriak. Sungguh aib yang sangat besar jika kita melarang mereka berkata bohong sedangkan kita sendiri melakukannya. Kita melarang mereka untuk berkata-kata dengan keras, dengan suara yang kasar, dengan teriak-teriak, akan tetapi kita justru malah melakukan itu di hadapan matanya. Bahkan anak kita yang jadi objek sasarannya. Maka sungguh mengherankan orang-orang yang tidak memberikan keteladanan seperti ini. Dia berharap anaknya hafal Quran, tapi dia sendiri tidak mau menghafal Quran. Maka ada sebuah syair yang sangat bagus yang disusun oleh Abdul Aswad Ad-Duwaili, ya. Ini bapaknya Nahu ya. Abdul Aswad Ad-Duwaili pernah punya syair yang bagus. Apa kata beliau rahimahullahu taala? La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu. Arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Janganlah engkau melarang suatu perbuatan jelek sedangkan engkau melakukannya wabda bin nafsika fanhaha an ghayyiha fa in intahat anhu fa anta hakimun karena jika engkau melakukannya maka ia adalah sebuah aib yang sangat besar wabda bin nafsika mulailah dari dirimu sendiri fanhaha an ghayyiha laranglah ia dari perbuatan jeleknya fa in intahat anhu fa anta hakimun jika dia telah berhenti, maka engkaulah orang yang bijaksana. Dikatakan ternyata orang-orang yang dia melarang orang lain untuk berbuat jelek, seorang ibu yang melarang anak untuk berbuat buruk, akan tetapi justru malah ibu tersebut yang melakukannya, itu merupakan sebuah aib yang sangat besar, ya. Sebuah aib yang yang sangat besar. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, maka penting sekali memberikan keteladanan buat anak-anak kita ya. karena anak itu adalah imitator yang sangat hebat ya. Karena anak itu adalah peniru yang ulung. Ya. Dia adalah peniru yang handal. Semoga anak-anak kita akan memberikan dan menunjukkan contoh-contoh yang baik sebab kita sudah memberikan contoh yang baik kepada dirinya ya. maka sebagian salaf itu mengatakan kepada anaknya wahai anakku sungguh aku akan menambah solat sunnah yang aku lakukan untuk kebaikanmu kata sebagian salaf sebagian ulama berkata Maknanya adalah aku akan memperbanyak melakukan solat dan memperbanyak berdoa untukmu di dalam solat tersebut. Ya. Subhanallah. Inilah yang harus kita perhatikan ketika anak itu melihat orang tuanya, ibunya, ayahnya ya, senantiasa membasahi lisannya dengan berzikir, maka anak-anak pun akan mudah untuk berzikir. Ketika anak melihat orang tuanya sibuk berdendang lagu, ya, menyanyikan lagu dangdut dan lain-lain sebagainya, maka yang akan dihafal oleh anak adalah lagu-lagu yang seperti itu pula. Karena anak itu akan meneladani orang tuanya bayangan itu akan mengikuti benda aslinya. Kalau bendanya itu bengkok, maka bayangannya pun akan menjadi bengkok. Jika bendanya itu lurus, maka bayangannya pun akan menjadi menjadi lurus. Maka sudah selayaknya kita memperhatikan dan mengoreksi diri kita jangan sampai kita memberikan keteladanan yang buruk buat anak-anak kita. Karena anak itu akan mencontoh orang tuanya. Kemudian akhwati fillah eh, bekal yang ketiga kata penulis hafizahallahu taala ya. Sesungguhnya setiap amalan itu pasti ada niatnya. Ya, bekal yang ketiga adalah ikhlas dan sabar ya kata penulis ya. Sesungguhnya setiap amalan itu pasti ada niatnya dan setiap orang itu hanya akan memperoleh sesuatu dengan apa yang diniatkannya ya. Kadang dalam mendidik anak kita sering merasa letih ya, kadang kita merasa bosan, merasa jenuh ya. Maka ikhlas dan sabar itu adalah ruh dan powernya. Karena makana lillahi abqa. Apa-apa yang karena Allah maka itu akan kekal, akan ajak, akan continue akan terus menerus. Ketika kita ikhlas dalam mendidik anak, maka insya Allah itulah yang akan membuat kita jadi semangat untuk mendidiknya dan juga semakin sabar dalam menghadapinya ya. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, anak itu pasti pernah membuat kita jadi sedih, emosi dan juga marah-marah ya. Namun jika kita sabar, jika kita ikhlas, maka insya Allah itu yang akan membuat anak tersebut jadi luluh dan mau mengikuti apa-apa yang kita perintahkan pada dirinya. Ya. Penulis hafizahullah taala melanjutkan, oleh karena itu hendaklah kita menjadikan niat itu ikhlas karena Allah taala dalam setiap perkataan, perbuatan dan dalam keadaan apapun sehingga akan diperoleh sebaik-baik balasan dan tidak ada sebaik-baik pemberi balasan kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Mendidik anak bukanlah hal yang mudah dan ringan. Ini adalah amanah yang harus dipangkukan kepada para ayah dan bunda Hal ini tidak akan dapat berjalan dengan baik kecuali dengan yang ikhlas, kesabaran yang tinggi dan pertolongan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayah dan bunda, ya, ibu-ibu sekalian, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah, sudah selayaknya kesabaran itu dijadikan sabar yang tak berbatas, ya karena yang namanya sabar itu tidak ada batasnya. Ya. Yang ada batasnya itu kulon progo. Ya. Karena kulon progo ono watese. Tapi kalau sabar tidak ada batasnya. Ya. Yang ada batasnya, yang ada watesnya itu kulon progo ya. Masya Allah. Kemudian singkat saja akhwat yang terakhir. Bekal untuk bisa mendapatkan keturunan yang soleh dan solihah ya adalah dengan doa dan doa ini adalah senjatanya orang yang beriman ya. Ad-du'a'u silahul mukmin Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah untukmu. Ya. Maka kalau saya pribadi sebenarnya lebih senang menaruh bekal doa itu menjadi bekal yang paling pertama karena doa itu merupakan amunisi yang paling tangguh dan ampuh ya untuk mendidik anak. Karena jika kita punya ilmu yang banyak tentang parenting ya, jika kita punya kesabaran yang tinggi ya, jika kita punya modal yang besar dalam mendidik anak tapi tidak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu semua tidak ada artinya karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan pertolongan untuk bisa menjadikan anak kita menjadi anak yang baik. Karena taufik hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Al-Qayyim dalam Al-Fawaidnya mengatakan inna taufiqa biyadillah laisa biyadil abdi. Sesungguhnya hidayah taufik itu di tangan Allah, laisa biyadil abdi, bukan di tangan seorang hamba. Wa mafatihuhu dan kunci untuk mendapatkannya adalah dengan ad-du'a sidkul luju wa iftikor ilallah adalah dengan berdoa dengan tulus berharap dan iftikor ilallah merasa butuh merasa fakir dan merasa sangat berharap akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kadang ibu-ibu dan umahat sekalian, karena kita sudah terlalu sering membersamai anak, kita jadi sering terlupa untuk menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi pengajar TPA, ngajarin anak-anak ngaji dan membaca, terkadang juga karena ini sudah menjadi hal yang rutinitas, kita jadi sering lupa untuk menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sering lupa untuk berdoa kepada Allah memohon pertolongannya. Ya Allah, hari ini anak hamba mau menghafal surat Al-Baqarah. Mudahkanlah dia ya Allah, berikanlah pertolongan kepadanya ya Allah. Kita sering lupa untuk senantiasa bersandar kepada Allah, untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Padahal kita sudah sering bahkan selalu mengulang-ulang ayat ini di dalam salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepadamulah kami beribadah, hanya kepadamulah kami beristianah. Isti'anah artinya adalah memohon pertolongan Allah dan isti'anah itu adalah salah satu contoh ibadah. Dikhususkan kata isti'anah setelah disebutkan aktivitas menyembah atau beribadah ini menunjukkan akan betapa agungnya ibadah isti'anah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata pertolongan Allah disandingkan dengan kata ibadah artinya apa? Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak akan pernah bisa beribadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula dalam mendidik anak kita tidak akan bisa pernah maksimal dan sempurna dalam mendidik anak kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bosan untuk berdoa, jangan pernah putus asa dalam berdoa dan jangan pernah pula ragu dan enggan untuk berdoa. Kita itu sangat butuh pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sang muadzin menyeru hayya 'ala shalah, mari kita menegakkan salat, kita menjawab apa seruan azan tersebut? Ketika diajak salat, kita justru malah mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita itu nggak akan bisa sholat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertolongan Allah itu merupakan hal yang sangat agung yang harus disemogakan dan juga harus disegerakan. Berdoa adalah senjata kita. Doa itu adalah ibadah yang mudah sekaligus karena saking mudahnya kita kadang sering terlupa. Padahal hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang menjadi ibadur rahman, mereka adalah hamba-hamba pilihan masih senantiasa berdoa agar diberikan istri, anak keturunan yang menjadi penyejuk pandangan, penyejuk hatinya. Maka mereka berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Lihat bagaimana hamba-hamba pilihan ibadur rahman masih senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon pertolongannya. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga mendoakan yang baik-baik untuk anaknya dan Nabi Ibrahim yang menjadi Khalilur Rahman juga masih senantiasa berdoa. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana waja'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu dan jadikanlah di antara anak cucu-cucu kami umat yang tunduk patuh kepadamu. Ini doa Nabi Ibrahim kepada untuk anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Nabi Ibrahim juga berdoa, "Rabbi ja'alni Mukimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Wahai Robku jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang setiap yang tetap mendirikan salat. Wahai Rob kami, perkenankanlah doaku. Lihat akhwat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kita jumpai di Al-Qur'an begitu banyak redaksi-redaksi doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendoakan anaknya. Ini menunjukkan kepada kita seorang nabi saja sangat sering melantunkan doa. Maka kita-kita ini yang imannya tidaklah lebih sempurna daripada nabi, tentu kita yang lebih-lebih butuh lagi dan lebih-lebih layak lagi untuk banyak-banyak berdoa. Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Zakaria juga berdoa. Apa Nabi Zakaria doanya? Fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radhiya. Maka anugerahilah aku darimu seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub dan jadikanlah ia wahai Rabbku seorang yang diridhoi. Ini doa Nabi Zakaria. Di surat Ali Imran juga Nabi Zakaria pernah berdoa, "Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Wahai Rabbku, berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Nah, ini doa bagus akhwat ya, agar diberikan keturunan yang keturunan yang baik. Ini doanya Nabi Zakaria dan kita juga akan menjumpai nanti betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering kali mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya dan juga untuk anak-anak yang lainnya. Dan akhwati fillah rahiman wa rahimakunallah, ala kulli hal intinya adalah doa ini merupakan bekal yang paling penting ya untuk bisa menjadikan anak kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solihah. Karena kita harus sadar bahwa hidayah dan taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh bersandar dengan diri kita. Sebanyak apapun ilmu parenting yang kita kuasai, ya, sebagus apapun keteladanan yang kita berikan, jika Allah belum memberikan hidayah, maka akan sulit anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi pun tidak punya hak untuk memberikan hidayah karena hidayah itu kuasanya Allah. Allah berfirman innaka latahdi man ahbabta Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Muhammad engkau tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada sesiapa yang Dia kehendaki saja. Maka banyak-banyaklah kita memohon hidayah buat anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah, agar anak-anak kita menjadi permata dan semoga kita bisa menjadi orang tua yang bisa mengukir permata, merangkai mutiara, menjadikan anak kita sebagai permata dan mutiara yang menjadi simpanan berharga, yang menjadi aliran pahala jariah buat kita dan semoga anak kita juga menjadi penolong kita, pengangkat derajat kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah bedah buletin Zuhairah kita kali ini ya mengangkat tulisan dari Ustaz Zahrina Utami hafizahallahu taala semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak untuk penulisnya dan semoga kita bisa mengambil faidah-faidah yang banyak dari apa-apa yang telah kita baca demikianlah kajian singkat kita pada kesempatan sore hari ini semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah semangat kita menambah keikhlasan dan juga kesabaran kita dan yang paling penting menambah tawakal kita dan membuat kita jadi merasa butuh, merasa bergantung, berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan uh, insyaallah tradisi berkenalan dengan teman-teman baru di pengajian. Semoga bisa terus-menerus kita jaga dan kita lestarikan. Bismillah, ada pertanyaan ya. Ustadz, saudara Ana sering mendengarkan anaknya yang masih di dalam kandungan surah Yusuf agar anaknya ganteng. Bagaimana menanggapinya Ustadz? Barakallahu fiq, jazakallahu khairan Ustadz. Ya ini diantara eh, keyakinan-keyakinan uh, yang tidak benar ya. Dia berharap anaknya ganteng dibacakan surat Yusuf. Dia berharap anaknya cantik dibacakan surat Maryam. Ya. Akhirnya ibu yang hamil ini tidak mau baca surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena takut anaknya nanti jadi sapi betina. Padahal justru malah ketika dia membaca surat Al-Baqarah ini keutamaannya sangat besar. Fa inna syaitana tanfir. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat surat Al-Baqarah. Maka akhwatilah rahimana rahimakumullah justru malah bagus ketika hamil membaca surat Al-Baqarah dan juga surat-surat yang lainnya ya mencegah eh, keinginan-keinginan buruk dari orang-orang yang mungkin tidak senang dengan kita, maka justru malah bagus baca surat baca surat Al-Baqarah. Dan keyakinan seperti itu keliru ya. Tidak boleh meyakini yang seperti itu ya. Karena jika ingin mengungkapkan keutamaan dari surat-surat yang di Al-Qur'an itu butuh butuh dalil ya, dalil yang valid, dalil yang yang sahih. Wallahu taala alam bisawab. Jadi tinggal diterangkan saja bahwa baca surat apa saja itu boleh ya, tidak hanya surat Yusuf. Karena Yusuf itu gantengnya saja sudah setengah dunia jika dikumpulkan seluruh kegantengan setengahnya itu ada di Yusuf Karena ganteng itu pengaruh dari bibitnya. Kalau bapaknya saja sudah tidak ganteng, ya sulit anaknya jadi ganteng kan gitu ya. Bismillah barakallah fikum Ustaz wa fiki barakallah. Apakah kemahiran mengajar terasah dengan pengalaman? Iya betul. Ya. Ala bisa karena karena biasa ya. Kebiasaan itu sangat sangat berpengaruh. Awalnya nggak bisa, lama-lama jadi bisa ya. At the first we make habits, at the last habits make us. Pertama kita yang buat kebiasaan, nanti lama-lama kebiasaan yang akan membentuk kita. Ya. Justru dengan mengajar juga itu kita jadi semakin tambah faham. Ustadz Afifi hafizahullah taala pernah memberikan wejangan kepada kami. Beliau katakan di antara metode terefektif untuk belajar adalah dengan mengajar. Ya. Di antara metode efektif untuk mengajar untuk belajar adalah dengan mengajar. Dulu kita nggak faham muyasar, tapi gara-gara disuruh ngajar, akhirnya jadi faham. Oh, mansubatul asma itu begini. Oh, munada itu seperti ini ya. Sering kita juga jumpai keadaan-keadaan kita seperti ini justru ketika dituntut untuk mengajar kita jadi semakin tambah faham ya. Allah taala alam karena waktu yang sudah tidak memungkinkan Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang lainnya akan dijawab oleh ustadz ustadz di pertemuan yang berikutnya ya. Demikian uh, kajian karumah kita kali ini. Eh, semoga jadi bertambah kenalannya, semoga jadi bertambah semangatnya dan kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Antuna, kepada Anti yang mungkin baru pertama kali hadir di Karumah. Jangan pernah bosan untuk datang ke rumah dan semoga besok-besok lagi bisa mengajak teman-teman yang lainnya karena dengan datang ke rumah bisa bertambah kenalan akhwat-akhwat solihah yang lainnya yang nanti semoga bisa membawa agama kita menjadi agama yang lebih baik lagi ke depannya.